Nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat untuk meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas sunnah. Nikmat untuk kita bisa beribadah dan juga alhamdulillah kita telah menunaikan sholat subuh secara berjamaah yang biidnillahi ta'ala kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang telah kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan terhindarnya kita dari perangi orang-orang munafik. Yang mana afqalus salawat alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah untuk mendatangi salat Isya secara berjamaah dan salat subuh. Sehingga alhamdulillah kita patut mensyukur nikmat Allah yang besar ini. Nikmat yang tiada terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan berikutnya yang harus kita syukuri adalah nikmat al-ukhuwah, nikmat persaudaraan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayatnya di antaranya di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 Allah berfirman innamal innamal mu'minuna ikhwah Sungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Aifiddin la nasab. Disebutkan oleh imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya yaitu ai fiddin wala nasab. Yang dimaksudkan persaudaraan adalah persaudaraan dalam agama. Sehingga sungguhnya kaum mukminin adalah mereka bersaudara ai fiddin. Persaudaraan seagama. Walihada qila oleh karena ini disebutkan tentang persaudaraan ad-din asbat itu lebih kokoh dibandingkan persaudaraan yang senasab. Karena persaudaraan senasab itu bisa terputus bimukhalafatid din dengan penyelisian agama. Betapa banyak yang pernah terjadi atau ada beberapa hal yang pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan sahabat sendiri ada di antara mereka yang saudara senasab ayah dan anak. Ketika berbeda agama, yang satunya masih memegangi agama kekufuran, agama kesyirikan, kemudian yang satunya menerima hidayah dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi pemutusan, bahkan terjadi peperangan ketika itu. Sehingga persaudaraan fiddin asbat ya, lebih kokoh dibandingkan persaudaraan karena senasab. Nah, dan persaudaraan yang fiddin juga tidak terputus dengan perbedaan nasab. Walaupun tidak senasab tetapi ketika mereka seagama, mereka seorang muslim dengan muslim yang lainnya ini tetap terjaga. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 102 Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Allah mengingatkan kembali di dalam ayat ini nikmat persaudaraan, nikmat ukhuwah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'daan. Ketika kalian dahulu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan di antara hati-hati kalian. Melembutkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan menjadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut bersaudara. Sehingga nikmat ya, persaudaraan itu semata-mata adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang mungkin ya menginfakkan semua hartanya untuk mempersaudarakan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki tidak terjadi semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ayat ini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala fi tafsiriha yaqtulu ba'dukum ba'da wa ya'khudu ba'dukum mala ba'd hatta innal qabilata yu'adi ba'duhum ba'da وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال وكانوا في شر عظيم وهذه حالة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعثه الله وآمنوا به واجتمعوا على الإسلام وتآلفت قلوبهم على الإيمان kanu kasyakhsil wahid. Jadi saya menjelaskan tentang ayat ini di dalam tafsirnya, dahulu mereka Allah jelaskan id kuntum a'daan. Ingatlah ketika dahulu kalian bermusuhan. Yaqtulu ba'dukum ba'dha. Sebagian kalian memerangi sebagian yang lain. Dendam turunan ya dendam turunan wa ya'khudhu ba'dukum mala ba'd dan sebagian kalian mengambil harta sebagian yang lain saling merampas hatta innal qabilata yu'adi ba'duhum ba'dha sampai pun sungguhnya satu kabilah bermusuhan dan kabilah yang lain bukan hanya satu orang dengan orang Person dengan person bahkan satu kabilah. Bahkan di dalam satu negeri, penduduk satu negeri, mereka terjadi permusuhan dan peperangan. Wakanu fi syarin Mereka dahulu pada kejelekan yang sangat besar. Kekacauan. Ini keadaan bahasa Arab sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka beriman kepada nabinya, menjadilah mereka itu bersatu di atas Islam. Islam itu mempersatukan dan menyatukan hati-hati mereka di atas keimanan. Sehingga mereka kanu kasyah wahid. Keadaannya seperti satu orang. Sehingga mereka berloyalnya, mualahnya itu ya di atas Islam. Satu prinsip, satu manhaj yaitu manhaj nubuah. Nah, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan memerintahkan untuk mengingat nikmat ini. Dan yang paling terbesarnya adalah nikmat Islam dan nikmat iman serta untuk mengikuti Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena yang dengan ini, dengan sebab ini, maka hilang permusuhan, hilanglah perpecahan, dan yang terjadi adalah al-mahabbah wal ulfah. Terjadi adalah kasih sayang dan cinta. Nah, ini adalah nikmat yang terbesar. Nikmat al-ukhuwah fid din. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain yang masih menjelaskan tentang nikmat ini di dalam surah Al-Anfal ayat 63 6 law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizul hakim Kalau seandainya engkau menginfahkan seluruh yang di bumi mengeluarkan harta sekuat tenaga untuk menyatukan ma'allafa bainak bainahum ya nah ma'allaf ma'allafta baina qulubihim ini saya engkau tidak bisa menyatukan hati-hati mereka tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan di antara mereka Sungguhnya Allah zat yang maha aziz dan maka maha hakim. Sehingga di sini ya Allah mengingatkan tentang nikmat tadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan juga alhamdulillah berkumpulnya kita di sini di salah satu rumah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini juga semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kemudian berkumpulnya ahlu sunnah salafiyun di sebuah daerah, di sebuah komplek. Ini juga sebuah nikmat ya, nikmat yang patut untuk disyukuri. Dengan lisan kita, Alhamdulillah. Kemudian hati kita meyakini itu semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tentu kita merealisasikan untuk menjaga nikmat ini. Untuk menjaga nikmat ini. Di antaranya untuk adanya ta'awun, kemudian adanya at-tafahum, saling pengertian, saling mengerti. Ya. Dan yang dijunjung adalah bagaimana menjunjung nama baik dakwah, menjunjung nama baik Islam, di atas manhaj an-nubuwah, di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tentang tafsir ayat ini di dalam surah Al-Anfal ayat 63 tadi dengan berkumpulnya dan bersatunya kaum muslimin kaum mukminin ini menjadikan bertambahnya kekuatan Bertambahnya kekuatan dengan berkumpul. Tidak terpencar. Tidak terpencar. Enam. Dan tentunya tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula di dalam hadis yang sahih di dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryah fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alai qala aina turid fa qala uridu akhan li fi hadil qaryah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sungguhnya ada seorang yang dia mengunjungi saudaranya fiddin di negeri lain, di daerah lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang mencegat orang ini dalam perjalanannya. Kemudian mendatanginya dan bertanya kepada orang ini, Aina turid? Kemana engkau inginkan? Artinya mau apa engkau? Qala uridu akhan li fi hadil qaryah. Aku menginginkan untuk menjumpai saudaraku di negeri ini. Qala hal laka alaihi min ni'mati turabduha? Apakah engkau miliki sebuah kenikmatan yang kau akan mendapatkan keuntungan? Artinya apakah kunjunganmu itu karena ada sebuah keuntungan? Mungkin bisnis atau dunia atau yang lain. Kolala, tidak. Waira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Tidak ada kepentingan kecuali sesungguhnya aku mencintai dia karena Allah. Semata-mata ingin mengunjungi saudaranya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala malaikat tadi berkata fa inni rasulullahi ilaiki bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Ini nikmat ya. Kita saling mengunjungi, kita saling ziarah, semata-mata karena Allah tidak ada kepentingan pribadi. Bukan sebuah bisnis, bukan sebuah keperluan yang lain. Semata-mata saya ingin mengunjungi saudara saya karena Allah. Sehingga ini nikmat. Di antara kita ya saling mengunjungi apalagi dengan saudara kita yang dekat kita upayakan ya saling mengunjungi walaupun sekedar duduk-duduk di teras. Habis pulang sholat datang, ketemu, kita menyapa. Semata-mata karena Allah, ini asbab untuk mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nikmat untuk mendapatkan kecintaan Allah, ini biinillahi ta'ala dengan taufik dan hidayah dari Allah itu sangat mudah. Tidak memerlukan harta yang banyak sekedar misal kita habis sholat jalan ya. berbincang-bincang sebentar berkunjung semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah tentang hadis ini di dalam fi syarhihi fi hadal hadithi fadlul mahabbati fillahi ta'ala wa annaha sababun li hubbillahi ta'ala al-'abda. Di dalam hadis ini menunjukkan adanya keutamaan al-mahabbah fillah, cinta di jalan Allah karena Allah. Kita mengunjungi semata-mata itu saudara saya karena satu akidah, satu manhaj satu keyakinan. Ini merupakan sebuah keutamaan karena ini menjadi sebab untuk datangnya cinta Allah kepada hamba tadi. Wa fihi fadilatu ziyaratis salihin wal ashab. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan mengunjungi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dan teman-teman saudara fiddin. Ini jelas oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dalam Kitabul Bir Wasilah wal Adab. Nah, Kemudian yang berikutnya di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim fi Sahihaini An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da seorang mukmin dengan mukmin terhadap mukmin yang selainnya itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha yang saling menguatkan. Sehingga untuk bisa menguatkan persaudaraan yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan terbentuk sebuah ta'awun kerjasama yang baik di antaranya tadi ya adanya saling kunjung mengunjung, kemudian saling tafahum, saling memahami, kemudian saling berikan husnudzon, baik sangka. Baik sangka. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Kilabah rahimahullahu taala tentang perkara ini. Untuk kita berbaik sangka kepada saudara kita. <clears throat> nah, berikan uzur. Berikan sebuah uzur ketika mungkin ada sesuatu yang dirasa kurang enak bagi kita. Nah, ini adalah persaudaraan fiddin. Sehingga hada hada hadis hada hadithun azim. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan tentang hadis ini al-mu'min lil mu'min kalbunyan bunyan yashuddu ba'du ba'da kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam menjelaskan hadis ini hadza hadithun 'azimun fihi al-khabar minan nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mu'minin annahum 'ala hadal wasfi ini merupakan hadis yang agung yang padanya terdapat pemberitaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kaum mukminin, bahwasanya mereka memiliki sifat demikian tadi. Ya syuddu, ya ba'duhum ba'da, ba'du ba'da. Ya saling menguatkan. Saling menguatkan. Nah, sehingga di dalam hadis ini ada hasungan, terkandung sebuah hasungan sebuah dorongan untuk memperhatikan pokok asal ini. Persaudaraan yang saling menguatkan. Kita manusia jelas disadari atau tidak disadari pasti memiliki kekurangan. Nah, dengan kurang ini saling menguatkan. Dengan kurang ini saling menguatkan. Adanya misal musyawarah, dalam sebuah kerjasama yang baik. Barangkali si fulan punya ide yang baik yang sesuai dengan atau mendekati mendekati petunjuk Nabi. Sehingga saling mengisi ya, saling mengisi itu yang juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Adanya musyawarah dan ini saling menguatkan. Di samping adalah jalan keberkahan, dan hal yang diperintahkan bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ini juga merupakan sebuah pemandangan yang baik tentunya sangat harmonis dengan hal yang seperti ini. Nah, dan akan saling menjadikan cinta akan menjadikan cinta di antara mereka. نعم Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafid Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah taala Al-wajibu 'alal 'aqil an ya'lam Anal ghard minal mu'akhad minal mu'akhad laisal istima wal muwakala wal musyarabah. Nah, yang wajib bagi seorang yang berakal untuk dia mengetahui yang namanya tujuan dari sebuah persaudaraan itu bukan sekedar berkumpul-kumpul saja. Nah, bukan sekedar itu. Tetapi lebih dari itu tentunya bagaimana menciptakan sebuah tujuan ukhwah tadi. Untuk terbentuknya sebuah komunitas yang akan menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Dan disebutkan pula oleh al hafidz Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah taala tentang keadaan tadi untuk diketahui bagi seorang yang berakal bahwasanya annahu laisa minal minas sururi syai'un ya'dilu suhbatal ikhwan untuk diketahui oleh orang-orang yang berakal bahwasanya bukan merupakan sebuah kebahagiaan yang sepele yang bisa membandingkan atau sebanding dengan persahabatan dengan ikhwan. Sehingga di sini nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan yang harus kita syukuri, kita jaga. Di antara bentuk penjagaan tadi adalah apa yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita saling mengunjungi, kemudian juga saling menebarkan salam di antara mereka. Yang ini akan mendatangkan saling cinta di antara mereka. Kemudian pula hak hak mereka untuk dipenuhi ya. Yang di antara hak mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih Muslim dari sahabat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan hakul muslim alal muslim sittun. Kila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza stansahka fansah lahu. Wa idza atasa wa hamidallah wa syamatahu wa syamitahu wa idza marida fa'udhu. wa idza mata fattaba'hu. Enam. Hakul muslim alal muslim ada ada enam di sini sebutkan. Ditanyakan apa itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama idza laqita fasallim alaihi. Jika engkau menjumpainya maka ucapkan salam padanya. Yang kedua wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundang kamu, penuhi. Tentunya hak yang seperti ini, ya, ini akan menimbulkan sebuah ukhuwah yang harmonis yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza Kalau dia minta sebuah nasihat maka nasihati. Dan yang keempat atau yang enam berikutnya adalah ketika dia bersin memuji Allah Subhanahu wa taala maka kamu doakan dengan doa yarhamukallah. Dan jika dia sakit kunjungi. Dan jika dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. solati diikuti, ya, diberikan hak-haknya. Nah. Sehingga dengan hal yang demikian ini mendatangkan persaudaraan yang tentunya saling menguatkan. Ketika terpenuhinya hak-hak ini akan mendatangkan sebuah persaudaraan yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah hal yang biinillahi taala adalah sebuah kemudahan. Sebuah kemudahan tentunya dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang ringkas ini dan dengan segala kekurangan yang saya sampaikan di kesempatan yang ringkas ini, saya minta maaf. Kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekurangan, kesalahan semata-mata datang dari saya pribadi dan dari syaitan, semoga Allah mengampuni dan semoga bagi yang mendengar melihat ada sebuah kesalahan, kekurangan untuk bisa menegur, bisa memberikan sebuah nasihat untuk kebaikan kita bersama. Nah, bila itu wal hidayah sallallahu alaihi nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين